Ustad, kenapa tak ikut Habib pakai sorban? Ada sorban di rumah. empat meter panjang. Ada di rumah. Saya simpan di rumah. Saya pakai di kamar. Begitu saya pakai, hilang hidung. Itu maka saya tak bersorban. Jadi banyak jamaah Ustaz, kenapa pakai peci? Tahu diri, saya bilang. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sorban. Bagus. Tak salah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sorban? Itu yang mengejek-ejek sekarang. Kalau dia diletakkan di bahu, namanya burdah. Diletakkan di bahu. Ada hadis tentang burdah. Khadra, burdatun khadra, warna biru. Kalau diletakkan di bahu satu saja, banyaknya sebelah kiri, kanan juga boleh, tak salah. Kalau diletakkan di atas kepala, menyungkup namanya utroh. Utroh namanya. Kalau dililitkan, namanya imamah. Kainnya sama. Diletakkan di bahu, burdah. Diletakkan di samping, burdah. Diletakkan di atas, utroh. Dililitkan imamah. Hadisnya sahih. Baca Syama'il Muhammadiyah. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi ketika masuk ke dalam kota Makkah memakai imamah sorban warna hitam. Eh sekarang orang mengaji. Apa itu pakai sorban? Letakkan di tengkuk kain pel. Letakkan di ini serbet. Ini pembodohan luar biasa. Sunnah. As-Syama'il Al-Muhammadiyah ditulis oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi yang menulis kitab Jami' At-Tirmizi dari Termez Termez perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan ada satu kampung kecil namanya Termez meninggal tahun 275 apa maknanya pentingnya kekuasaan ketika dulu As-Sayyid Abdurrahman Al-Gadri menjadi penguasa apa yang terjadi negeri ini makmur tidak ada satupun semut yang terinjak. Ustaz tahu dari mana? Mereka cucu cicit keturunan Nabi pasti mengamalkan apa yang diajarkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Stop! Para pasukan tentara jangan lewat. Kenapa? Aku mendengar ada semut berkata, Ya ayyuhan namlu masa masakinakum. Hai para semut, masuklah kalian ke sarang karena pasukan Sulaiman akan lewat kalau orang beriman berkuasa, tak ada satu semut pun yang terinjak. Tapi kalau sudah iman tak ada, manusia dianggap sebagai semut. Hancurkan rumahnya, bantai. Kenapa? Tak ada semut aja itu semua. Apa kata Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair, guru murid langsung dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kalau kau sedang minum, nampak ada air manis, lalu ada semut sedang berenang-renang ke tepian, ambil semut itu dengan ujung jarimu, letakkan kau sedang berbuat rahmah. Berbuat kebaikan. Semut, ini tidak. Nampak semut berenang. Ha, rasain. Ha, ha, ha. Udah mau ke tepi, ha, tengah kembali. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Al-Hadis al-Musalsalah. al hadis al musalsalah Para ahli hadis kalau meriwayatkan hadis, hadis pertama yang disampaikannya al hadis al musalsal bil awaliyah dipegang tangan. Siapa yang memegang? Sayyid Muhammad Abu Hashim al Hasani, keturunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jabatannya wakil rektor Universitas Al Azhar Mesir. Habib dipegang tangan kami, apa kata dia? Aku riwayatkan kepada engkau hadis musalsal bil awaliyah yang aku terima dari guruku, dari guruku, dari guruku, dari guruku sampai kepada Sayyidina Ammar ibn al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman ilhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'." Orang yang dapat rahmat dari Allah hanya yang punya kasih sayang di hatinya. Mereka datang mengislamkan tak ada kambing yang teraniaya karena kakek buyut datuk mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tajamkan pisau sebelum kau sembelih kambing jangan asah mata pisau di depan mata kambing aturidu antumita mau taatin apakah kau membuat kambing ini mati berkali-kali jangan asah pisau di depan mata kambing pucat pasi kambing menengok pisau dulu waktu kecil apa kata mak datuk makcik di kampung Jangan asah mata kambing, kasihan kambing. Saya sangka itu hanya adat belaka. Rupanya datuk kekek moyut mereka mengajarkan asah dulu idza qataltum fa ahsinul qitslah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Wa iza zabah fa ashinul zabah Kalau kau memotong, potong dengan baik. Bagaimana cara memotong? Tajamkan pisaunya. Mereka datang kemari yang tak tahu makan halal haram bantai saja hantam kromo riba sudi. Tapi kesetan orang Pontianak zaman kerajaan kaya raya. Mana bukti kaya? Punya istana. Kalau tak kaya tak kan mungkin punya istana. Kita sekarang buat rumah aja payah. Bapak mana? Saya kontraktor. PT apa? Kontrak terus. Mereka lu kaya. Makanya yang pengusaha yang punya duit banyak, tolong agama ini dengan kekuasaan. Bantu dengan duitmu. Ini duit banyak minta ampun, disimpan duit boleh cincin, boleh emas, wah kemana-mana. Oh. Mana istana Kadriah? Sana. Emangnya duitnya dibawa mati. Sepatu silih semilih, baju. Ini tinggal ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaq tafa'amdaita yang kau sedekahkan. Itulah yang kau bawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.